Faslun wa amal mahfudhu bil idhafah. Fasal berikutnya. Adapun isim yang dikhafadkan dengan idhofah. Fanahwu maka contohnya ghulamu zaidin. Wajibu tajridul mudhafi minat tanwini. Kama fi ghulami zaidin. Dan wajib mengosongkan mudhaf dari tanwin. Sebagaimana pada contoh ghulamu zaidin. Dibuang di sini tanwinnya dari ghulam wa min nunai at-tasniyati wal jam'i dan wajib dikosongkan mudhafnya dari dua nun yaitu pada yang musanna dan jamak jamak mudzakkar salim contohnya ghulama zaidin tadinya ghulamani zaidun kemudian didhafahkan ghulaman kepada zaid sehingga dibuang di situ tanwinnya atau nunnya sehingga jadilah ulama zaidin katibu amrin tadinya katibuna didofahkan kepada amr maka jadilah katibu amrin <clears throat> wa ammal mahfudu bil ada adapun isim yang dikhafadkan dengan idofah idofah maknanya secara bahasa bermakna mutlakul isnad semata-mata penyandaran iya. penyandaran secara mutlak Adapun maknanya menurut istilah adalah isnadus min ila ghairihi ala tanzil tsani min al awwali manzilat tanwin menyandarkan isim kepada yang lainnya yang lainnya bisa berupa isim ataupun jumlah adapun mudhaf harus isim makanya dikatakan ismun ataupun isnadu ismin menyandarkan isim yaitu mudhaf ila ghairih menyandarkan isim kepada yang lainnya dengan mendudukan, dengan mendudukan yang kedua dari yang pertama seperti kedudukannya tanwin saya ulangi menyandarkan isim kepada yang lainnya dengan mendudukan yang kedua pada posisi tanwin dari yang pertama Ya. Ya contohnya Abdullahi, Abdullahi. Di sini abd disandarkan kepada lafzul jalal Allah. Dan yang kedua, lafzul jalal Allah itu diposisikan seperti posisi tanwin. Ya i'rabnya pada kalimat yang pertama. Adapun yang kedua ya seperti tanwin bukan tempatnya i'rab. Iya. Kasrah terus. Iya, yang setelahnya kasrah. Ya, seperti posisi tanwin. Ya, kalau yang keduanya majrur terus ya. Menyandarkan isim kepada selainnya dengan memosisikan, menempatkan yang kedua dari yang pertama, menempatkan yang kedua pada posisi tanwin. Ya, makanya di situ dibuang tanwinnya kan, Abdullahi digantikan dengan harokat kasroh. Dan yang pertama, isim yang pertama disebut mudhof. Isim yang kedua ataupun kalimat yang kedua disebut apa? Mudhafun ilaih. Ya. Kalau mudhaf i'rabnya sesuai dengan amil yang menuntutnya. Bisa dia marfu sebagai mubtada misalkan Ghulamu Zaidin qaimun atau mansub sebagai maf'ul raaitu ghulama Zaidin atau majrur maratu bi ghulami Zaidin. Adapun mudhaf mana menetapi apa? jar. Senantiasa dia majrur. Karena sebab mudhaf. Kemudian di sini disebutkan wajib untuk mengosongkan mudhaf dari tanwin wajib untuk mengosongkan mudhaf dari tanwin. Ada kalanya tanwinnya itu zahir. Ya, tanwin ada dua macam. Kadang tanwinnya zahir seperti dalam contoh hulamu Zaidin. Tadinya kan hulamun, dibuang tanwinnya. Secara zahir, hulamu Zaidin. Terkadang tanwinnya yang dibuang itu muqaddar saja. Tanwinnya muqaddar. Karena ataupun khususnya pada kalimat-kalimat yang tidak bisa menerima tanwin. Contoh kam abdin malaktu. Kam abdin malaktu. Di sini kamnya adalah kam khabariyah yang bermakna alif iftikhar atau taksir. Alangkah banyak budak yang aku miliki. Kam abdin malaktu. Ya, tamyiznya kam khabariyah majrur. Kam abdin. Kalau tamyiznya kam istifamiyah mansub kam abdan misalnya tak berapa budak yang kau miliki di sini kam abdin di situ dibuang pada kam tanwin yang mukodar karena kam tidak bisa menerima tanwin kalau pada contoh tadi hulam zaidin yang dibuang adalah tanwin yang bohir ya contoh yang lain dari dibuangnya tanwin yang sifatnya mukodar adalah hadhihi darohimu zaidin ini adalah dirham-dirhamnya Zaid. Darahimu. Jamak dari dirham. Dirham itu di atas sirah muntahal jumu' dan kita tahu sirah muntahal jumu' mamnu minas sorf sehingga tidak bisa menerima tanwin. Maka di sini tanwinnya apa? Mukodar. Tanwin yang dibuang pada darohim adalah tanwin apa? Mukodar saja. Kemudian juga selain wajib untuk mengosongkan mudhof dari tanwin, juga wajib mengosongkan mudhaf dari nun khususnya pada mudhaf-mudhaf yang berupa isim musanna ataupun jamak muzakkar salim. Kenapa? Karena nun yang ada pada musanna dan juga nun yang ada pada jamak muzakkar salim itu menyerupai tanwin. Dari sisi keduanya, tanwin dan nun itu datang setelah tanda i'rab. Ya, pada contoh baitun. Itu harokat yang pertama boma itu harokat i'rab. boma yang kedua itu tanwin. Ya tanwin berarti ngikuti apa? Harokat i'rab. Pada contoh yang musanna hulamani Nun di sini ngikuti harokat i'rab yaitu alif. Ja'a hulamani Datang nun setelah harokat i'rab. Sehingga ada kesamaan antara nun dengan tanwin oleh karenanya ketika ya, musanna dan jamak muzakkar salim diidhafahkan maka dibuang nunnya sebagaimana dibuang tanwin dari isim mufrad ataupun yang lainnya yang dia menerima tanwin. Contohnya hulama Zaidin, i'rabnya hulama itu khobar dari mubtada yang mahdhuf Takdiruhu hadzani, takdirnya dua orang ini adalah hulaman. Nih. Raf'uhu al-alif an rafa'nya alif wa alamat rafi al alif niaba an dhamma li annahu musanna wa huwa ghulama mudhaf Zaidin mudhafun ilai majrur wa alamat jari al kasrah Contoh yang lain katibu amrin I'rabnya adalah katibu khabar mubtada mahdhuf khabar dari mubtada yang mahdhuf takdirnya haula'i katibu amrin mereka adalah para sekretaris penulis amr marfu' katibu khabar marfu' wa alamatu rafihi al-waw niyabah 'an ad li jam'u mudzakkarin salim dan huwa huwa katib mudhaf amrin mudhafun ilaih dan juga dibuang nunnya pada yang mulhak dengan musanna dan yang mulhak dengan jamak mudzakkar salim. Contoh isim yang mulhak dengan musanna adalah isnani. Ketika dia disandarkan, maka dibuang juga nunnya isna zaidin ya ishru amrin tadi isna ini dibuang isna zaidin ishruna jadi ishru amrin adapun nun yang ada pada jamak taksir nun yang ada pada jamak taksir kalau dibofahkan itu tidak hilang nunnya tidak boleh dibuang ataupun nun yang ada pada mufrad dan jamak taksir mufrad ya nun yang ada pada mufrad dan jamak taksir apabila didofahkan itu tidak hilang, tidak boleh dibuang. Contoh ya nun yang ada pada isim mufrad yang didofahkan dan tidak boleh dibuang. hada bustanu Zaidin. hada bustanu Zaidin. Tidak boleh dibuang nunnya dengan anda mengatakan hada busta Zaidin. nggak boleh. Kenapa? Karena nun di sini masuknya ke isim mufrad atau juga nun yang masuk kepada jamak taksir. Maka itu tidak boleh dibuang apa nunnya. Contohnya syayatinal insi atau syayatinul insi. Syaitan jamaknya syayatin. Kalau didofahkan tidak boleh dibuang apa nunnya. Syayati nggak boleh. Tapi syayatina atau syayatinu al insi. Kenapa? Karena nunnya masuk pada jamak taksir. Ini pembahasan ya, terkurung pada isim musanna dan jamak muzakkar salim dan yang mulhak dengan keduanya. Kenapa wajib mudhaf itu dibuang tanwinnya atau nunnya pada yang musanna dan jamak muzakkar salim? Karena keduanya tanwin dan nun itu menunjukkan kesempurnaan isim. Ya, jadi adanya tanwin pada isim, adanya nun pada musanna dan juga jamak muzakkar salim itu menunjukkan kesempurnaan isim. Sedangkan idhofah ibofah itu menunjukkan kekurangan isim sehingga tidak bisa berkumpul dalam satu saat antara kesempurnaan dengan kekurangan. Ya, dipahami ya. Kemudian wal idafatu ala thalathati aqsamin minha ma yuqaddaru bil lami wa huwa al aktsar nahu hulam zaidin wa thawbu bakrin wa minha ma yuqaddaru bi min wa dhalika katsirun nahwu thawbu khuzz khazzin wa babu sajin wa khatamu hadidin. Dan idhafah, idhafah itu ada tiga macam. Ada tiga macam atau tiga makna. Yang pertama, mayuqaddar bilam. Apa yang ditakdirkan dengan makna lam. Di antara makna lam adalah lil milk, menunjukkan kepemilikan awil ikhtisas atau menunjukkan kekhususan. Ya. Jadi idhofah terkadang dia ditakdirkan padanya makna lam yaitu makna al-milk ataupun al-ikhtisas. Dan ini yang banyak terjadi, yang sering didapati dalam kalam mereka orang Arab. Kemudian kadang makna lam ini atau lamnya bisa dimunculkan. Ya. Terkadang dia ibofah yang bermakna lam itu hakiki. Hakiki maksudnya bisa. Diucapkan lamnya. Contohnya gula muzaidin. Hulamu Zaidin. Bisa diucapkan lamnya dengan kita katakan hulamun li Zaidin. Terkadang demikian. Ya. Jadi terkadang ibofah. yang bermakna lam itu hakiki. Maksudnya mungkin untuk disebutkan lamnya. hulamun li Zaidin. Hulamu Zaidin, hulamun li Zaidin bisa. Saubu Bakrin bisa dikatakan saubun li Bakrin. Iya kan? Terkadang lamnya itu mukodar saja ditakdirkan tidak hakiki maksudnya tidak bisa diucapkan disebutkan lamnya tapi makna lam ada yaitu ikhtisos kekhususan ataupun kepemilikan contohnya Zumalin ya Zumalin Kemudian juga inda, inda Zaidin ma'a Bakrin. Ini idhafah itu kepada mal, inda kepada Zaid, ma'a kepada Bakr. Itu juga mengandungi makna ikhtisos ataupun milk. Cuma tidak bisa. Ya pada kalimat-kalimat ini lamnya disebutkan. Misalkan du limalin. Ya inda li Zaidin nggak bisa. Tapi padanya ada makna kekhususan. Ya. Zu bermakna sahib. Ya. Kalau inda bermakna ya tempat. Ya, makan. Ma'a bermakna musahib. Ya demikian ya. Sehingga enggak mesti kalau ada idhofah yang bermakna lam atau lil milki atau ikhtisas Kemudian bisa di situ disebutkan lamnya, tidak mesti. Ya. Karena ada di sana yang tidak bisa, tidak mungkin untuk lamnya disebutkan seperti itu malin Fa'inda Zaidin, Ma'abakrin, iya. Turisina dan seterusnya. Juga Yaumul Ahad, Yaumul Isnain. Gak bisa dikatakan Yaumun lil Ahad, tapi padanya ada makna ikhtisos mana ikhtisos hari ahad ini khusus hari ahad hari khusus khususkan untuk ahad itu ya, jadi bukan berarti di sini mayuqaddar bilam berarti bisa ya digantikan posisinya dengan lam atau disebutkan lamnya tidak Wa minha bimin di antaranya atau di antara makna idhofah adalah apa yang ditakdirkan padanya makna min. Ya. Ini juga banyak. Apa batasannya idhofah di situ bermakna min? Yaitu ketika bisa ditakdirkan pada idhofah itu makna min. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa Yang pertama dikhobari yang kedua. Atau yang pertama dijadikan mubtada, yang kedua dijadikan sebagai khobarnya bisa. Contohnya tadi saubu khazin. Ini terpenuhi kriteria tadi. Bisa di situ ditakdirkan makna min saub min khazin, pakaian dari sutra. Dan juga bisa Iya. Yang kedua, khaz dijadikan sebagai khobar dari yang pertama. Al Asaubu khazun bisa. Al-babu sajun. Al-khotamu hadidun. Bisa itu. Nah, itu. Ya, tandanya. Ibofa bermakna min. Yaitu yang pertama bisa ditakdirkan padanya makna min. Kemudian yang kedua, bisa yang kedua dijadikan khobar bagi yang pertama. Adapun kalau yang keduanya tidak bisa dijadikan khobar bagi yang pertama, meskipun di situ bisa ditakdirkan makna min, maka ini tidak bisa. Tapi dibawa kepada makna lam. Seperti ya du zaidin. Mungkin ditakdirkan di sini makna min, ya dun min zaid. Tapi tidak bisa zaid di sini dijadikan khobar bagi yadun. Al yadu zaidun kan nggak bisa. Berarti di sini maknanya dibawa kepada lam. Ya, bukan kepada min. Meskipun bisa secara makna tapi karena tidak bisa di situ ya dijadikan khobar bagi Zaid maka dibawa kepada makna apa? Lam. Al-milk awil ikhtisas. Itu lebih tepatnya. <clears throat> Adapun idofahnya bilangan adat kepada ma'dud itu bermakna apa sih? Seperti ja'a salah satu rijalin, ja'atni salah satu niswatin. Dibawa kepada mana apa? Kalau Asar berpendapat, idofah adad, bilangan kepada ma'dud yang dihitung, itu dibawa kepada mana? Min. Kalau dikatakan ja'ani, salah satu niswatin, ja'atni, salah satu niswatin, salah satu, salah min niswah. Gitu. Ja'ani salah satu rijalin. Ja'ani salah satu min rijal. Kalau Al-Farisi berpendapat dibawa kepada mana lam. Wallah lam sepertinya yang dekat yang pertama tadi. Kemudian wa yajuzu fi an naw'i ay al muqaddar. <clears throat> Boleh pada macam ini yakni idhofah yang ditakdirkan dengan makna min boleh pada idhofah yang ditakdirkan dengan makna min untuk nasbul mudhafi ilaih menasobkan mudhafi ilaih sebagai tamiz sehingga boleh antum katakan hadza khotamu hadidan boleh asalnya kan khotamu hadidin ya kan di sini khatamu hadidin idhofahnya bermakna min, maka boleh katanya untuk dinasobkan. Yang mudhaf ilainya menjadi tamyiz. Hadza khatamu hadidan. Hadza saubu khuzan hadza babu sajan. Ya. Alasannya karena mudhaf ilainya cabang dari tamiz Ya. Karena mudhaf ilainya cabang dari tamiz Bagaimana contoh Thaubu khazin. Ya. Atau saya ulangi li annal mudhaf ilaih fihi far'un min tamyiz karena mudhaf ilaih padanya ada cabang dari tamyiz. Kama taqaddam fi babi sebagaimana yang telah lewat pada babnya ada ya penjelasan ini di pembahasan tamiz. Silakan dibuka kembali. Di sini mana yang merupakan cabang dari yang cabang yang asal apa? Hada thawbu khazin. Yang asalnya apa? ya sutra cabangnya saub. Maka boleh di situ untuk dia asalnya ya, berarti dinasobkan sebagai tamiz. Kemudian wajuzu yajuzu raf'uhu ala annahu tabi' alil mubaf, Boleh pula untuk merofakannya, merofakan mudhaf ilaih tadi. Sebagai tabi' bagi mudhaf sebagai tabi' bagi mudhaf. Apa berarti? Bacanya hadza thawbu khazzun, thawbun khazzun, hadza babun sajun, hadza khatamun hadidun. I'rabnya bagaimana? I'rabnya bisa di'rab sebagai na'at. Kalau na'at berarti ditakwil dengan yang mustaq. Juga bisa di'rab sebagai badal. Badal kul. Atau di'rab sebagai atau bayan. beberapa sisi Eropa bisa. Sehingga kalau idofahnya bermakna min bisa dengan tiga sisi ya. Bisa dijadikan mudhafilai, bisa dijadikan man, apa tamiz, bisa dijadikan sebagai tabi'. Tapi yang lebih rojih pada yang ketiga yaitu ketika dirofakkan mudhafilainya menjadi tabi' adalah dia ataupun yang tiga yang lebih yang paling roji dari tiga sisi tadi apa? Jar, nasab dan rofa adalah apa? Jar dengan idhofah. Itu yang lebih rajih. taubu khazin, babu sajin. Ya cukup dulu, habis waktunya. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya bismillah. Subhanallah wa syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.